بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما شر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita dari yang dipaparkan oleh Imam Syatib rahimahullahu taala Berikutnya adalah terkait dengan apa yang disebutkan dengan bid'ah tarkiyah. Bid'ah dalam meninggalkan. Di mana tadi beliau <clears throat> menjelaskan kepada kita bahwa bid'ah ini adalah masuk dalam lini ibadah. Dan memang sebagaimana disabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa bid'ah ini adalah ibaratnya seperti al-kalab, seperti penyakit anjing gila yang manakala masuk dalam tubuh maka akan menyerang kepada semua sendi. Seperti itu kebid'ahan. Tidak ada satu jenis ibadah pun kecuali masuk di dalamnya kebid'ahan. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk senantiasa kita juga mengaudit dan juga mewaspadai. Dan memang demikian kalau kemudian kita audit hampir di semua ibadah mesti di dalamnya ada penyimpangan. Baik itu bid'ah asliyah atau bid'ah idhafiyah. Yang kebanyakan adalah bid'ah idhafiyah. Dan ini bid'ah tambahan dari yang sudah disyariatkan. Tambahan-tambahan dari yang sudah ada ketentuannya. Taruhlah misalkan sholat. Maka kita lihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan dalam sholat bisa kita audit dari awal sampai akhir sholat. Solawat misalkan. Sesuatu yang disyariatkan. Maka juga kita lihat bagaimana tambahan-tambahan yang dibuat oleh manusia, oleh, oleh sebagian kaum muslimin. Ziarah kubur disyariatkan. Ini bagaimana kemudian terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dan lain sebagainya. Hampir di semua ini ibadah. Maka ini adalah <clears throat> berdasar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak kami perintahkan maka itu tertolak. Ini Eh, beliau dari dasar ini mengatakan adalah bid'ah ya, bid'ah tambahan dari yang disyariatkan. Dan ini yang paling banyak <coughs> menjadi syubhat pada sebagian kaum muslimin. Terjadi kerancuan pada mereka. Dan anggapannya itu satu hal yang baik. Bahkan sampai harus memusuhi saudaranya ketika diingatkan dengan masalah-masalah itu. Masalah pada dasarnya tidak ada tuntunan. Kemudian menuduh kepada saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang bid'ah tarki atau bid'ah dalam meninggalkan. Qala fil haddi aydan ma'nan akhar mimma yunzaru Dalam batasan atau definisi bid'ah tadi juga ada makna yang lain yang perlu untuk diteliti, diperhatikan. Wa huwa anna al-bid'ata min haitsu qila fiha innaha tariqatun fid din muqtara'ah. Bahwa bid'ah ini dari sisi penyebutannya bahwasanya bid'ah itu adalah tariqatun fid din muqtara'ah jalan dalam agama yang dibuat. Kata beliau yaqtulu yadkhulu fi umumi lafdhiha al-bid'ah at-tarkiyah. Yang masuk dalam keumuman lafaz ini adalah bid'ah adalah meninggalkan. Sebagaimana juga juga masuk di dalamnya bid'ah yang e, selain meninggalkan ini bid'ah bid'ah menambah atau bid'ah mengurangi ini. Faqad yaqa'ul ibtida binafsi tark tahriman lil matruk au ghairi tahrim. Bahkan sampai terjatuh dalam kebid'ahan ini ketika dia meninggalkan atau ketika dia mengurangi dari yang sudah disyariatkan ini sampai kepada apa? mengharamkan kepada yang ditinggalkan itu. Qala fa innal fi'l artinya ini sudah membuat eh, satu ketentuan sendiri. Hmm. Membuat ke satu ketentuan dan satu apa statement sendiri. Sesuatu yang ditinggalkan itu padahal itu satu hal yang disyariatkan, itu kemudian dianggapnya adalah sebagai satu hal yang eh, <clears throat> apa namanya haram ini. Qala fa innal fi'la mathalan qad yakunu halalan bisyara' fayuharrimuhul insan ala nafsihi aw yaqsudu tarkahu qasdan. Maka satu perbuatan misalkan terkadang adalah secara syar'i adalah satu hal yang halal, satu hal yang boleh. Kemudian diharamkan oleh manusia itu sendiri atau dengan maksud untuk meninggalkannya. Fabihada tark imman yakuna li amrin yu'tabaru mitluhu syar'an awla Maka meninggalkan atau mengurangi ini terkadang adalah karena satu perkara yang memang mu'tabar dengan semisalnya secara syar'i atau karena sesuatu yang tidak mu'tabar, tidak selayaknya. Fa in kana li amrin yu'tabaru fala haraja fihi kalau memang meninggalkan perbuatan itu, permasalahan itu karena adalah karena satu perkara yang muktabar yang memang selayaknya, maka itu tidak mengapa, cukup beralasan, ini tidak mengapa. Karena terkadang juga yang namanya sunnah terkadang ditinggalkan karena satu alasan. Ya. Karena satu alasan. Ya. Ini bukan berarti ini adalah ketika eh, sunnah itu ditinggalkan oh, berarti ini bid'ah, melakukan bid'ah tarkiyah itu tidak, ya. Tapi e, ditinggalkan karena satu alasan. Nah, mungkin kalau dilaksanakan malah akan jadi e, orang di sekitar mungkin belum bisa memahaminya, nah, kemudian akan menyebabkan malah semakin rusaknya atau e, kesalahpahaman dalam memahami Islam. Nah, ini bisa atau kemudian menjadikan e, pandangannya kepada Islam jadi kurang baik, bisa jadi seperti ini. Sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW juga meninggalkan untuk membangun kembali Ka'bah kepada kawaid Ibrahim. Setelah e, eh, Fatu Mekah. Pada ini adalah satu hal yang tentunya adalah dilaksanakan tapi sampai meninggal pun juga Rasulullah tidak melakukannya. Apa kemudian di sini sebetulnya Rasulullah melakukan kebidahan? Tidak. Ya. Dan beliau mengatakan laula kaumuki haditsu ahad bi kufur. Kepada Aisyah mengatakan kalau seandainya kalau seandainya kaummu ini bukan orang yang baru saja meninggalkan kekufurannya, aku akan kembalikan Ka'bah ini kepada Qawaid Ibrahim. Tapi sampai meninggal beliau tidak melakukannya karena apa? Boleh jadi kalau dibangun kembali ke seperti Qawaid Ibrahim, ribut lagi. Dan boleh jadi kemudian orang-orang masih lemah imannya akan kembali kufur. Kadang sunnah itu ditinggalkan karena ada masalah yang lebih besar atau juga untuk menolak kepada motorot ya. menolak menolak kepada motorot ini karena apa kembali kepada dasar tadi bahwa Islam itu asing dan akan kembali asing pada sebagian orang mungkin ini e, perlu kemudian untuk pada e, yang memang butuh kepada penjelasan yang lebih detail supaya e, tidak dituduh kepada hal-hal yang yang tidak-tidak sampai kemudian menyebabkan mereka terhalang dari mau mengikuti kepada kebenaran. Dan masalah ini sangat banyak sekali. Taruhlah sebagai contoh misalkan, yang ringan saja, masalah maskul hufain, mengusap dua khuf atau mengusap dua kaos kaki. Ini hampir masyarakat tidak mengerti. Umumnya masyarakat tidak mengerti. Coba kalau kemudian kita wudhu pakai kaos kaki, ketika ini kemudian di tengah umum ya, kemudian diusap saja. Orang misalkan ini aliran mana, ini agama dari mana, mesti akan, akan seperti itu. Padahal sunnah yang maju sunnah yang banyak ditinggalkan. Banyak tidak dipahami. Nah, seperti ini tentunya adalah untuk pada pembelajaran. Namanya sholat pakai sendal. Sunnah memang Rasulullah melakukannya dan sahabat juga melakukannya. Coba kalau lihatkan sekarang. Hmm. Nggak dikebuki orang nih. Ya. Mesti Ya kalau nggak kalau dikebuki ya minimal dipisui orang mestinya. Ini. Maka ini uh, melihat kepada masalah ya. dan juga mafasid yang ada. Nah, ini kalau ditinggalkan seperti itu dibuka berarti bukan berarti meninggal berarti oh melakukan bid'ah, bukan seperti itu. Karena ada satu perkara yang mu'tabar, ya. Maka ini tidak mengapa. Fa in kana li amrin yu'tabar fala haraja Kalau memang ada perkara mau yang tabar maka ini tidak mengapa. Id maknahu annahu taraka ma yajuzu tarkuhu au mayutlabu tarkuhu. Karena manisnya adalah meninggalkan apa yang memang dibolehkan untuk meninggalkannya atau memang dituntut untuk meninggalkannya. Kalladhi yuharrimu ala nafsi ta'amul fulani min jiha au annahu yadurruhu fi jismi wa aqli au dini wa ma Ini sama seperti misalkan orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya dari beberapa ya, eh, yani, oh, oh, Allah bukan Allah haram karena ya, Allah Subhanahu wa taala kurangi kenikmatannya. Ya. Tidak boleh makan nasi banyak-banyak. Karena apa? Ya, kena gula misalkan. Ini bukan berarti meninggalkan makan nasi haram ini bukan ya. Ini artinya meninggalkan anaknya menjadi bid'ah misalkan. Ya. nggak mau makan goreng-gorengan kan. Ini sama. Nah, ini dilarang bagi seseorang untuk kemudian makan makanan tertentu dari sisi itu akan memberikan mazharat kepada jasadnya atau kepada akalnya atau bahkan mungkin bisa kepada agamanya dan yang semisalnya maka yang seperti ini tidak mengapa untuk kemudian meninggalkannya bahkan terkadang adalah satu tuntutan untuk ditinggalkan manakala itu merupakan obat misalkan dengan seperti itu adalah merupakan obat tadawi. Maka meninggalkan seperti ini satu tuntutan. Satu yang diharuskan. Karena apa? Bolehnya untuk kita berobat dengan sesuatu yang dibolehkan. Maka meninggalkan seperti ini hukumnya dalam mubah. Demikian pula manakala meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa. Hmm. Karena hati-hati saja misalkan. Hati-hati kalau terjatuh ke dalam hal yang haram misalkan. Dan ini sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kalau memang pada masalah-masalah yang syubhat, masalah-masalah yang rancu. Nah, misalkan dalam komunitas, ya, yang di situ misalkan agamanya kurang di apa namanya kurang e, ditegakkan, maka tidak mengapa untuk kemudian dia hati-hati untuk tidak makan misalkan misalkan di daerah-daerah yang e, taruhlah kayak di sekitar Solo itu adalah yang daerah-daerah yang banyak dijual di situ ya, apa he, sate babi atau sate segawan misalkan ya. umumnya banyak orang begitu maka di daerah itu misalkan kita karena sikap hati-hati kita oh ini berarti lingkungannya nggak beres ini lingkungannya nggak beres maka juga berhati-hati dengan makanan-makanan mereka maka meninggalkan e, untuk makan makanan mereka ini, ini adalah hadaran karena kehati-hatiannya dari terjatuh ke dalam hal yang haram ini karena ada korinah di sini ya ada korinah bukan semata-mata mengharamkan begitu satu meninggalkan begitu saja tidak tapi ada korinah ya ada dalil yang mengharuskan untuk dia hati-hati maka seperti ini juga tidak mengapa bahkan ini adalah sifat dari orang yang bertakwa Hmm. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih." Siapa yang menjaga dari hal-hal yang rancu ini maka dia akan telah menjaga akan agama dan kehormatannya. Yang apalagi kalau lingkungan seperti itu misalkan seorang yang pakai peci, pakai jubah, kok masuk warung di ah mungkin, mungkin orang kaget, "Loh, kok masuk situ?" Hmm. Ya kalau penghuni warungnya ini jujur, kadang-kadang seperti itu. Masuk warung bakmi rame sekali orang. Nun sewu Mas kanton babi lah. Ya. Ya. Kalau jujur masih alhamdulillah. Yang itu ada di jajar itu ada seperti itu ya. Ya, saya kasih tahu jajar itu yang bakmi ramai sekali kalau sore dekat Gapuro ya. itu itu campur <laughs> itu campur di situ ya. ya. karena pernah mau anu, terus ada masuk situ kanton kaniku, nah, eh. Walhamdulillah jujur ini. <laughs> ya, jujur ini. Ya. ya, maka seperti itu menjaga kepada daerah seperti ini bukan berarti Anda adalah e, melakukan kebidahan itu tidak. Hmm, tapi e, ini adalah merupakan satu kehati-hatian. hal min al-wuquf fil haram karena hati-hati terjatuh dalam hal yang haram dan ini demi menjaga kepada agamanya. Namun, nah, jika meninggalkan bukan karena sebab-sebab itu, tadayyunan. Ya. Meninggalkannya karena alasan agama. Maka, eh, ini tentunya ini yang menjadi masalah. Ya. Kalau meninggalkannya adalah dia beralasan eh, agama atau bukan karena agama, maka ini meninggalkan itu adalah satu hal yang abid, sesuatu yang sia-sia. Hmm. Ini. Dan ini pun juga belum sampai kepada e, batas berarti dia telah melakukan kebitahan itu tidak, tapi melakukan hal yang abad. Artinya sesuatu hal yang sia-sia. Kalau dia meninggalkan e, sesuatu bukan karena alasan-alasan tadi. Hmm. Dan ini juga tidak dikatakan karena ini juga uh, tidak masuk dalam batasan lafad dari definisi bid'ah tadi. Hmm. Hmm. Kecuali jika dikatakan bahwa bid'ah ini masuk dalam adat. Ini. Kemudian, ada pun kalau meninggalkan sesuatu tadayunan. Meninggalkan sesuatu itu karena alasan agama. Saya tinggalkan ini karena ta'abudan, dan ini ta'abud, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya tidak akan makan makanan yang bernyawa misalkan. Mau mutih terus ini. Pokoknya yang bernyawa tidak mau. Nah, ini inilah masuk di dalamnya bid'ah ya. Bid'ah tarkiyah. Tidak mau makanan apapun ya, yang itu berada jenis nyawanya. Baik itu dari e, ayam ataupun juga pokoknya semua yang ada bernyawa. Yunan misalkan. Maka ini masuk dalam ibtida, masuk dalam bid'ah dalam agama. Hmm. Manakala ini adalah satu hal yang dibolehkan. E, dan ini yang sering terjadi. E, umumnya orang melakukan hal seperti puasa mutih misalkan. Puasa dia, tapi puasa dari makan-makanan yang bernyawa. Maka ini bukan syariatnya Rasulullah SAW. Ya. Ini. Bukan syariatnya Rasulullah, tapi ini syariatnya Abu Murrah. Ya. Syariatnya Abu Murrah. Abu Murrah itu kunyahnya iblis. Ya. Disebutkan oleh Al-Hadun Hajar dalam Fathul Bari ini. Ya. Ini sunnahnya Abu Murrah. Ini sunnahnya iblis. Ya. Eh, maka e, seperti yang terjadi pada sebagian sahabat dari tiga orang kisahnya tiga orang sahabat yang satu mengharamkan dirinya untuk tidur di malam hari dan akan sholat malam terus menerus tak ada Yunan yang satu tidak akan menikah yang satu akan berpuasa terus menerus dan tidak berbuka Yunan Anggapannya seperti itu adalah ini agama, kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah SAW ini mengatakan ma balu qaumin yaquluna kada wa kada. Mengapa orang-orang itu kok mengatakan demikian demikian? Amma ana pun saya hmm, asumu wa uftir. Aku berpuasa dan berbuka. Wa aqumul lail warqud. Aku bangun malam dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Padahal yakin orang melakukan itu bukan karena benci kepada Nabi alaihi kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wong sahabat. Ini. Tapi ini Rasulullah menganggapnya seperti itu berarti benci kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yakin hatinya para sahabat ini, tiga orang ini, bukan karena benci kepada sunnah Nabi Ali Wasallam, tapi perbuatan memberatkan diri seperti itu, Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba sunnati." Dianggapnya adalah seperti orang yang membenci kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kita lihat jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala maka qis ala dzalik kiaskan pada yang seperti ini semua yang menahan dirinya mengharamkan dirinya dari mengambil dari makan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan tanpa ada uzur yang syar'i maka ini sudah keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu Dan orang yang melakukan seperti itu melakukan Bukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini tadayyunan. Dan ini bukan sunnah Nabi. Wong sedang itu sunnah Nabi saja. Ya. Namanya qiyamul lail sunnah Nabi bukan. Ya. Namanya ber, e, puasa sunnah Nabi bukan. Tapi ketika cara yang dilakukan seperti itu, tadayyunan, anggapannya seperti itu, Rasulullah mengatakan ini Nabi ah Ini benci kepada sunnah Nabi alaihi salatu Lebih lagi kalau itu adalah yang bukan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka ini bahkan boleh dibilang bid'ah dari asalnya. Ikhwana fi jazakumullah. Qala fa in qila fatarikul matlubat asy-syar'iyyah nadban aw wujuban. Hal yusamma mubtadi'an am la? Sekarang orang yang meninggalkan matlubat asy-syar'iyyah meninggalkan tuntutan-tuntutan syariat baik yang sunnah ataupun yang wajib meninggalkan ini apakah kemudian dikatakan mubtadi atau tidak dengan bid'ah tarkiyah tadi maka kata beliau rahimahullahu taala bahwa orang yang meninggalkan hal yang diperintahkan ya hal yang dituntut ini baik secara wajib ataupun yang sunnah terbagi dalam dua bagian yang pertama, an yatrukaha li ghairi tadayyun imma kasalan aw tadhi'an aw ma asbaha dhalik min ad-dawa'in nafsiyyah orang yang meninggalkannya meninggalkan kewajiban atau meninggalkan yang sunnah ini bukan karena agama bukan karena alasan agama tapi karena malas saja atau karena memang menyanyiakan Tadi ya. atau yang semisal itu dari hanya sekedar dorongan-dorongan jiwanya saja maka kata beliau fahadha darb rajihun ila al-mukhalafati lil amr yang seperti ini kembali kepada bagaimana dia menyelisih kepada perkara tersebut fa in kana fi wajib kalau dia meninggalkan yang wajib fa maksiyah maka ini satu hal yang maksiat ya meninggalkan yang wajib berdosa Wa in kana bin nadb falaysa bimaksiyah. Kalau meninggalkan yang sunnah, malas saja menjalankan yang sunnah misalkan, maka ini maksiat. Kalau dia meninggalkannya ini adalah juz'iyan, tidak kulian, Dan ini kadang-kadang saja. Misalkan sholat rawatib misalkan. Ya. Sekali-kali ditinggalkan. Nih. Ya lagi nggak bolong misalkan ya tinggalkan maka ini sunnah tapi kalau nihaian ya, sama sekali tidak pernah melakukan sholat rawatib ini maksiat ya sama sekali misalkan tidak pernah melakukan sholat rawatib ini maksiat meskipun asal rawatib adalah sunnah ini. kalau ditinggalkannya kuliah secara keseluruhan ini maksiat Bahkan pada sebagian yang sunnah ini sebagai tanda para ulama sampai mengatakan sebagai tanda untuk dikatakan itu orang yang jelek. Bagi orang yang sering-sering meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan dua, dan salat witir. Hmm. Cukup untuk dikatakan manakala sering ditinggalkan dikatakan rojulun su. Katakan orang yang jelek. Ya. Ini karena apa? Karena muakadnya dua sholat ini. Sangat muakkadnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya safaran atau hadaran. Dalam keadaan safar, Rasulullah tidak pernah meninggalkan lebih lagi yang dalam keadaan tidak bergian. Ini e, pada sebagian sunnah. Ya. Maka di sini kalau dia meninggalkan yang wajib menjadi maksiat. Dia meninggalkan yang sunnah maka tidak maksiat. Tapi kalau jika sebagian saja ini kadang-kadang. Kalau kulian ini jelas maksiat. Karena ini eh, apa namanya usulnya berarti tidak beres. Ya. Ini yang pertama. Yang meninggalkan yang wajib atau yang sunnah ini karena bukan alasan agama. Yang kedua karena alasan agama. Meninggalkan yang wajib atau yang sunnah karena alasan agama. Maka yang kedua ini masuk dalam kategori bid'ah. Karena apa? Dia beralasan agama. Ini. Dan alasan agama ini tentunya adalah bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sesuatu itu karena alasan agama. Meninggalkan yang wajib dari yang diwajibkan oleh syariat karena tadayyunan. Karena agama. Maka ini menjadi bid'ah misalkan tidak melaksanakan sholat. Ya. Tidak melaksanakan sholat. Karena apa? Tadayunan karena agama sudah cukup merasa cukup karena apa? Dirinya sudah manunggal misalkan. Ya. Hulul. Ya. ya. Merasa sudah sampai tingkatan hakikat. Ya. Maka nggak lagi perlu sholat karena dirinya sudah melebur dengan ah ini jelas kufur bahkan bahkan seperti ini bisa bisa kufur. Ini bid'ah ini bid'ah yang sampai kepada bid'ah yang yang uh, kufriyah ya. Bid'ah yang mukaffirah. Ini tidak sekedar bid'ah saja kalau sampai seperti ini bisa sampai kepada bid'ah yang mukaffirah. Maka ini khana fitina ini hal-hal yang uh, perlu dipahami. Kemudian dari batasan yang disebutkan tariqatun mukhtara'atullahi syar'iyyah. Ya. Bahwa bid'ah ini adalah e, cara-cara yang diada-adakan untuk menandingi syariatullah syar'iyyah sebagai tandingan dari syariat ya. ini mencakup pada bid'ah tarkiyah tadi sebagaimana juga mencakup pada yang lainnya. Karena yang namanya syariat ini Dua, meninggalkan dan juga melaksanakan. Namanya syariat ini adalah ada perintah untuk menjalankan dan perintah untuk meninggalkan. Ini yang masuk di dalamnya antara wajib dan nanti dalam eh, masuk dalam hukum taklif ya. Ada wujub, ada tahrim. Ada mandub, ada makruh. Ini semuanya adalah talab. Ada tolak tark wa talabul fi'l. Ya. permintaan untuk melaksanakan dan tolab untuk meninggalkan. Baik ala sabilil ilzam, ini suatu keharusan. Kalau perintah berarti itu adalah wujud. kalau e, meninggalkan berarti adalah larangan. Atau la ala sabilil ilzam bukan suatu keharusan. Nah ini kalau perintah dalam berarti berarti sunnah atau mandub. Kalau e, larangan berarti ini adalah atau meninggalkan ini berarti adalah makruh. Ini, ini kembalinya kepada hukum taklif. Ya. Maka di sini e, masuk di dalamnya dua-duanya. Maka sama bagi kita untuk kemudian mengatakan inna tarka bahwa sesungguhnya meninggalkan perbuatan ini nafyul fi'l dan ini juga eh, apa namanya nafyul fi'l meninggalkan perbuatan atau menjalankan perbuatan hamalul fi'l itu sendiri dan ini ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah Bid'ah ini juga mencakup dalam semuanya. Baik itu i'tiqadiyah, ya. Bid'ah i'tiqadiyah, qauliyah, atau juga fi'liyah. Mencakup pada semuanya. Bersikap, bersifat keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Karena ini juga terkait dengan masalah khitab syar'i tadi. Yani bagaimana tuntutan-tuntutan syariat ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah ini e, permasalahannya. Kemudian berikutnya kita sudah mengerti tentang batasan atau hudud ya koridor dari masalah bid'ah ini. Sebagaimana kita pahami dari dasar syariat. Dan dari sini bukan satu hal yang disamarkan atau bukan satu hal yang tersamar bahwa bid'ah ini dari sisi bentuknya maka diketahui oleh oleh orang bakal bahwasanya ini sesuatu yang tercela. Ya. Sesuatu yang tercela yang mazmum Karena apa? Mengikuti itiba kepada bid'ah ini, mengikuti kepada bid'ah ini adalah keluar dari jalan yang benar. Dan melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya ini inilah tercelanya bid'ah. Kalau tadi sudah kita singgung sedikit tentang bagaimana bahaya-bahaya e, bid'ah tadi. Bahaya mukhalafah kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalafidina jazakumullah Berikutnya adalah dalil-dalil dari nazar secara akal tentang tercelanya bid'ah ini. Artinya bahwasanya bid'ah ini akalan wa syar'an tidak bisa diterima. Ya. Secara akal dan secara syariat ini tidak bisa diterima. Tentunya akal di sini akal yang sehat. Kalau dikatakan berakalnya adalah akal yang sehat. Karena akal yang sehat ini sama sekali tidak akan bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau sampai akal itu bertentangan dengan syariat berarti akal, akal yang berpenyakit. Ya. Akal yang berpenyakit ini. Maka satu hal yang diketahui ya, dengan tajarub, dengan berbagai khibrah, ya, pengalaman. Bahwa akal itu tidak berdiri sendiri dengan maslahatnya. Atau juga baik itu dalam mengambil maslahat atau menolak mafsadah, akal itu tidak berdiri sendiri. Karena masalah ini berkaitan masalah duniawiyah atau juga ukhrawiyah. Masalah dunia atau masalah akhirat. Maka kalau terkait dengan masalah duniawiyah, ini pun juga akal tidak berdiri sendiri untuk mengetahuinya secara rinci. Ibtidaan. Ya, dari awalnya. Maka ini kalau misalkan tidak dimengerti secara syar'i, ini juga akan bahaya. Taruhlah misalkan orang menikah. Masih banyak bujangan ya. Ini. Orang menikah. Ini. Mungkin secara akal, secara bahir, secara hissi bisa dilihat. Ya. Wanita hanya berpandangan dari sisi gharizahnya saja. Perasaan, dorongan nafsunya atau mungkin dari sisi dia memahami secara muamalah saja. Tapi kalau tidak dimengerti secara syar'i, ini nanti akan menjadi kacau. Dan ini umumnya orang begitu. Ya. Ketika tidak dipahami bagaimana batasan-batasan syariat atau bagaimana pengertian-pengertian syariat untuk memahami semuanya itu, maka ini kemudian akhirnya seenaknya sendiri. Ya. Maka syariat menjelaskan Bagaimana semestinya adalah seorang suami. Dan juga syariat menjelaskan kelemahan dan kekurangan seorang wanita yang dia harus jadi mengerti. Bagaimana syariat juga menuntut untuk ta'aruf. Untuk kenal-mengenal. Dalam rangka apa? Juga tentunya untuk menjaga masalah dalam fasidnya. Bukan sekedar kemudian memenuhi hasrat keinginan saja tidak. Tapi ketika Allah mengatakan Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Untuk mengenal. Ini tentunya adalah di situ ada tuntutan untuk memahami. Yang dengan mengenal itu tentunya juga bagaimana untuk kemudian memberi, mau bisa dirinya bisa mengambil maslahat dan juga seperti itu memberikan masalah Bisa bersikap yang lebih baik. Demikian pula tatkala seorang wanita apa namanya he, diberikan syariat menjelaskan sifat-sifat yang kurang dari mereka para wanita ini pun juga dalam rangka supaya seorang laki-laki seorang suami juga memahaminya dengan baik mensikapinya sesuai dengan sifat yang yang ada jangan sampai kemudian melihat kepada kekurangan-kurangannya ini maka ini tidak bisa akal tidak bisa sendiri Karena apa? Akal ini hanya kalau sekedar timbangannya hanya akal saja mungkin dua hari selesai. Ya. Namanya kecantikan seseorang, kegagahan seseorang nisbi. Ya. Hari ini mungkin masya Allah cantik sekali kelihatannya. Besok hari ketika lihat yang lain, oh ternyata bisa jadi seperti itu. Kalau hanya sekedar ukurannya seperti itu sudah nggak akan lama, ya. nggak akan lama. Ternyata rumput tetangga lebih hijau misalkan. Ya. Ini. Maka ini yang sering terjadi seperti itu. Ini kalau tidak karena timbangan akal tidak cukup. Ya. Timbangan akal ini masalah dunia. Ya. Ini dalam masalah dunia bagaimana kehidupan rumah tangganya pun juga tidak bisa sendiri. Ini. Ya. Maka ini juga e, perlu dipertimbangkan Ya. Bagaimana sabiq wal lahiq, yakni yang sebelumnya atau sesudahnya ini uh, masih ada apa namanya uh, hubungannya. Ini. Qala falaula an manna Allahu 'alal khalq bi bi'tsatil anbiya lam tastaqim lahum Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada manusia ini para nabi, tidak mengutus para nabi, kehidupan mereka tidak akan lurus kehidupan manusia tidak akan beres. Ya. Ini jelas. Ini masalah kehidupan. Wala jarat ahwaluhum masalihim. Tidak akan berjalan keadaan mereka sesuai dengan masalah yang sempurna bagi mereka. Dan ini sesuatu yang dimaklumi. Akhbaril awwalin wal akhirin. Berita-berita dari orang-orang sebelum kita, pendahulu kita, atau yang juga berikutnya. Namanya urusan-urusan dunia pun ketika kemudian tidak kembali kepada bimbingan yang benar. Hanya semata-mata pertimbangannya pertimbangan akal. Inilah hal wala quwata illa tidak akan beres. Maka khawana fitin insya'akumullah. tidak perlu kita menuhankan otak kita secerdas apapun, ya. Lembanggakan otak kita secerdas apapun. Meskipun dapat rekomendasi, tazkiah dan seterusnya, ini tidak cukup tanpa kemudian kita merujuk kepada apa yang para nabi, apa yang Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita. Bahkan ini sudah cukup. Manakala kita kembali kepada tuntunan dalam masalah dunia dan akhirat kita sudah alhamdulillah agama ini sempurna. Dan akal ini bisa dipakai sebagaimana mestinya untuk memahami dengan baik ini. Ini dari sisi masalah dunia, masalah akhirat, masalihul akh masalah masalah akhirat. Maka ini tentunya sangat jauh dari masalah akal. Masalah yang bisa dipikirkan. Dari sisi sebabnya, ini merupakan ibadah. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Lau kana dinu birra'i" ya. "Lau kana dinu birra'i lamasaha asfalul khuffaini aula min a'laha." Ya. Seandainya agama itu diukur dengan akal, tentunya mengusap khuf bagian bawahnya itu lebih utama daripada bagian atasnya. Kenapa yang diusap yang bagian atas yang kotor kan bawah? Ya. Yang diusap bagian atasnya, kenapa? Agama ini. Seandainya diukur dengan itu sudah. Ya. Karena agama ini tidak diukur dengan lebih lagi agama. Sudah masalah dunia saja tidak cukup hanya dengan otak kita saja tidak cukup. Lebih lagi dengan masalah ukhrawiyah, ya, maslahat agama. Ini. Maka akal ini tidak akan bisa merasakan itu secara eh, secara, eh, secara global. Apalagi kemudian secara rinci. Dan ini kita tahu dari cara cara ibadah, cara wudhu kita misalkan. Kenapa wudhu? Yang dibasuh wajahnya, tangannya, ya, Padahal yang kentut itu mana? Ya. Yang kentut pantatnya, yang dibasuh mukanya. Masuk akal nggak? Nggak bisa masuk akal ini. Ya. Ini agama ya. yang dibangun di atas ittiba. Ya. Karena itu inilah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam tidak lebih dari itu. Ini tuntunan, ini sunnah dan ini yang seperti itu. Dasarnya das tidak bisa diukur dengan akal dalam masalah perkara agama. Maka ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akal itu tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa mengetahui maslahat dirinya atau maslahat agama atau maslahat akhirat tanpa dengan wahyu. Dan bagaimana hubungannya dengan bid'ah? Bid'ah ini berlawanan dengan ini berlawanan dengan dasar ini. Karena apa? Bid'ah ini tidak memiliki dasar yang syar'i. Dalam apa yang diwajibkan wajibkannya ini kecuali sekedar prasangka-prasangka akal saja. Ya. Perasaan apa ini prasangka-prasangka akal, apa yang didakwakan oleh akal saja, maka bid'ah itu semuanya adalah kembalinya kepada akal. Maka kita lihat dari awal munculnya bid'ah qadariyah, muncul dan berikutnya ini beramal dari akal. Ya. Keblinger dengan akalnya. Bid'ahnya murji'ah. Ini akal-akalan semua. Ya. Bid'ahnya qadariyah. Bid'ahnya jahmi, uh, apa namanya? Uh, dari pertama muncul qadariyah. Ya. Kemudian sebaliknya adalah jabriyah. Ini juga semuanya akal-akalan. Akal-akalan. Semua dasarnya adalah akal. Mereka menolak takdir dan mereka yang bersandar kepada takdir. Ya. Orang Qadariyah menolak takdir. Karena apa? Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Allah tidak <coughs> tidak tahu akan perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya. Yang mereka dikatakan sebagai majusinya umat ini. Karena mereka mengimani ada dua pencipta sekaligus. Mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia dan mereka meyakini bahwasanya manusia itu juga pencipta dari perbuatannya sendiri. Ya. Maka mereka dikatakan majusinya umat ini adalah mereka. Qadariyah. Al-Qadariyah majusinya umat ini. Karena menyembah kepada dua ilah. Ya. Ini mereka. Sebaliknya orang-orang Jabriyah yang bersandar kepada takdir. Ini juga akal-akalan saja. Loh kalau semuanya sudah ditentukan, buat apa kita beramal? Hmm. Kalau semua sudah ditentukan oleh Allah, nasib, rezeki, dan seterusnya ini, ya sudah ongkang-ongkang saja ini. Mau apa lagi, wong itu sudah takdir. Hmm. Maka seperti ini juga agama. Sudah nggak usah makan, nggak usah. Kalau ditakdirkan kenyang, ya kenyang. Ya. Ini, ini Akal-akalan saja. Maka kalau menjawab orang seperti itu juga jangan dengan dalil, dengan akal saja. Ya. Apalagi dengan orang Jabriyah paling gampang, kepro cepong. Lo ikut, ya lo ini takdir sudah jangan balas ini. Ya. Ya. Daripada repot-repot nggak dibalas seperti itu ya, udah kepro saja usah. Kan ini. Kalau kalau membalas ini sudah takdir ini sudah. Ya. Mereka berdasar pada pada takdir. Dan itu disebutkan ya. Mereka berdoa ketika tidak punya dalil lagi alasannya adalah takdir. Ya. Dan rata-rata seperti itu. Ketika tidak punya takdir, eh, dia punya dalil, mereka beralasan dengan takdir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat e, An-Nahl misalkan. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ini kita lihat ya. Law syaa Allah ma abadna min dunihi. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma abadna min dunihi. Nahnu wala abauna wala haramna min duni min syai. Orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki kami tidak akan menyembah dari selain Allah. Anggapannya lagi, ini kurang ajar lagi orang-orang Jabriyah ini ya. Anggapan mereka, lu kita seperti ini kan mengikuti takdir. Berarti kami lah orang paling taat kepada Allah. Karena kami taat mengikuti takdir. Tambah kurang ajar lagi. Ini. ini. Kalau Allah menghendaki semuanya kami tidak akan menyembah, tidak akan mengharamkan dari yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa tentunya. Kami dan juga nenek moyang kami. Tapi kami seperti ini, ini takdir sudah. Ini ketentuan dari Allah. Kami mengikuti ketentuan dari Allah, maka kami adalah orang-orang yang paling taat. Ini, ini mereka. Ya. Ketika tidak punya alasan lagi, alasannya adalah dengan dengan takdir. Ini alasan orang yang putus asa. Ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah rata seperti itu. Ya. Ini kadang-kadang di antara eh, juga seperti ketika, ketika sudah tidak punya alasan pun juga berkilah. Nasallallahu alaihi wasallam ya, ya. Kemudian <clears throat> eh, demikian pula bid'ah bid'ah berikutnya adalah rata-rata mereka adalah eh, hanya bersandar kepada akal. Maka ini munculnya bid'ah atau bid'ah secara keseluruhan tidak punya landasan syar'i maka landasannya tidak ada adalah mustanad adalah akal saja. Karena apa? Seorang mubtadi sebenarnya tidak percaya dengan bid'ahnya itu sendiri. Untuk kemudian mendapatkan sesuatu dengan sebab apa yang dilakukannya ini. Ini hakatnya adalah abad, sesuatu yang sia-sia. Karena tidak ada sebenarnya tidak ada pada tidak memiliki karena apa? Tidak memiliki sandaran yang kuat. Ya. Tidak memiliki sandaran yang syar'i ini. Maka ini hakikatnya adalah abad. Ya. Sia-sia mereka lakukan. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Ini e, satu sisi. Kemudian pandangan yang kedua secara akal juga bahwa syariat ini datang sudah sempurna. Tidak butuh kepada tambahan atau juga tidak butuh kepada pengurangan. Karena jelas koridornya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al yauma akmaltu lakum." Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dan aku ridha Islam sebagai agamamu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini yang tidak butuh lagi pada tambahan atau juga pengurangan. Demikian pula dalam hadisnya Irbad bin ya yang sering kita dengar ini Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang lain menyebutkan taraktukum alal bayda lailuha kana hariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih malam seperti siangnya. Wala yazighu anha ba'di illa halik. Tidak melenceng dari jalan itu dia melenceng dari petunjuk itu sesudahku kecuali dia akan binasa. Wa man ya'ish minkum ba'di sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka ini jelas taraktukum halal bayda, jelas aku tinggalkan kalian dalam keadaan di atas dasar yang jelas, syariat yang jelas. Ini kan seperti itu bahwa syariat itu sudah gamblang. Dikatakan malam seperti siangnya, tapi kenapa kok masih banyak yang gelap ya? Ini bukan kepada syariatnya kita sendiri ya. Yang kita dituntut untuk belajar. Hmm. Maka seorang mubtadi mereka hakikatnya dengan lisan halnya, dengan ucapannya ini mubtadi ini mengatakan bahasanya agama ini belum sempurna. Agama ini belum sempurna. Masih ada sesuatu yang tertinggal. Baik itu yang wajib atau yang mustahab yang harus ada istidrak, harus dimengerti. Karena kalau seandainya dia meyakini bahwasanya agama ini telah sempurna dari semua sisi, tentunya tidak akan membuat kebitahan. Dan juga tidak akan kemudian istidrak. Ini. Maka ini oleh karena itu dikatakan qala maqala Ibnu Majshun meriwayatkan dari Imam Malik, qala sami'tu Malikan yaqul Aku mendengar Imam Malik berkata, "Man ibtada fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Aku telah mendengar Imam Malik rahimahullah taala mengatakan barang siapa membuat satu kebid'ahan saja dalam Islam yang dipandang dia itu merupakan satu kebaikan sungguh dia telah menuduh Muhammad alaihi salatu wasalam telah berkhianat kepada syariat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat tadi al yauma akmaltu lakum dinakum hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu. Jadi bukan masalah yang gampang. Maunya ittiba' maunya cinta kepada Nabi SAW jatuh kepada mencela kepada Nabi tanpa disadarinya. Menuduh Nabi SAW berkhianat masih ada yang belum disampaikan. Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawmu dinan. Yang pada masa, masa Nabi tidak dimasukkan dalam agama, hari ini pun juga tidak bisa dimasukkan dalam agama. Maka ini jelas, ini secara akal seperti itu. Bahwa agama ini sudah sempurna, ada butuh pada tambahan ataupun pengurangan. Muqtada al-aqlu as-salim. Yani dari agama uh, dari akal yang sehat. Hmm. Kemudian yang ketiga, pandangan yang ketiga tentang tercelanya bid'ah ini secara akal. Bahwa hakikatnya seorang mubtadi ini menentang kepada syariat dan juga nyempal dari syariat. Ya. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat telah menentukan jalan-jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba secara khusus ya. jalan khusus juga dengan cara yang khusus sudah disebutkan dan juga telah membatasinya dengan perintah dan larangan dengan janji dan ancaman dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya kebaikan itu ada padanya ini ada pada menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dan keburukan itu manakala menentang memusuhinya Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sementara kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan kebaikan kepada seluruh alam. Bukan untuk merepotkan, bukan untuk menyulitkan. Agama ini mudah, gampang, tinggal dipelajari. Allah mengatakan majaan alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama bagi kalian sesuatu yang merepotkan, menyusahkan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk mencelakakan kepada untuk engkau itu menjadi celaka tidak. Yuridullahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra. Allah mengendaki kemudahan dan dia mengendaki kesulitan. Sudah ada koridor ketentuannya. Dan seorang mubtadi dia menolak ini semuanya. Hakikatnya menolak lisanul hal, lisanul maqal seperti itu, menolaknya. Karena apa? Dia menyangka ada jalan-jalan yang lain yang belum ditentukan oleh syariat dan belum dijelaskan oleh syariat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat ini juga maha tahu, lo kita pun juga ngerti. Oh, jalan ini baik. Ya. Maka ini ini satu hal yang baik. Dengan dasar apa mengukur penyimpangan-penyimpangan itu sebagai satu kebaikan? Ya. Dengan dasar apa? Mengukur satu penyimpangan itu mukhalafatus sunnah dianggap sebagai satu kebaikan. Sesuatu yang tidak ada tuntunan kemudian dianggap sebagai satu kebaikan. Bahkan boleh jadi, ya, ini ya, ini yang bid'ah lebih parah lagi ketika bid'ah itu menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bid'ah ini kan bertahap munculnya. Ketika Qadariyah muncul, Jabriyah muncul. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah keimanan. Ya. Masalah keimanan. Namun kemudian bertahap, bertahap sampai kemudian munculnya bid'ah jamiyah ini, ini sudah masuk dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyinggung-nyinggung tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah paling kurang ajar, ya menentukan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak menjelaskan kepada kita zatnya kayak apa, ya. Mencoba-coba cari tahu. Allah menyebutkan asma dan sifatnya dengan jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bisa kita pahami, bisa maknanya juga bisa kita pahami. Rasulullah SAW telah memberikan kaidah-kaidah kepada kita dalam masalah itu. Namun kita lihat bagaimana bertahap sudah menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya apa? Ah, di sini namanya masalahnya. Menentukan ketentuan-ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat wajib, memiliki sifat mustahil, ada sifat jaiz. Dari mana membolehkan sifat itu bagi Allah? Bagaimana memustahilkan sifat itu bagi Allah? Dari mana kemudian dia mengatakan sifat wajib bagi Allah? Dasarnya apa? Wong makhluk mau ngatur Allah kan. ini kan. lebih parah lagi sudah. Ini. Ini sudah parah. Maka ini kita lihat bagaimana bid'ah Asy'ariyah juga seperti itu. Ya. Orang-orang Jahmiyah terbagi menjadi dua, ya. Ini pun juga ya sekedar semuanya improvisasi saja Tarik benang merah sama akal ya, untuk menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang parah dari orang-orang Jahmiyah ini adalah mereka menolak kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah dengan sifat nafi. Dengan nafi. Ketika ditanya sifat lana rabbak, sebutkan sifat Rabbmu. Bagaimana sifat Rabbmu? Maka dikatakan la fawq wala tahat wala yamin wala shimal. Allah itu tidak di atas, pokoknya dengan tidak, tidak, tidak, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Alimun bila ilm. Halim bila ilm apa ini? Hmm. Hayun bila haya. Ini orang bingung juga ya. Hidup tapi tanpa kehidupan. Mendengar tanpa mendengar, tanpa pendengaran. Hmm. Basir bila basar. Melihat tanpa penglihatan. Ini maksudnya maksudnya sebenarnya mereka dalam mau tanzi mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi malah terjatuh kepada dua sekalian, kepada tasbih dan kepada ta'til. Ya. Terjatuh kepada tasbih ya. Menserupakan karena mereka menserupakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Bagaimana mensifati sesuatu yang ada itu dengan sifat tidak ada? Hakikatnya apa? Hakikatnya tidak ada. Maka dari itu semuanya menunjukkan misalnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ketika dikatakan bahwa Allah itu tidak di atas, tidak di berarti tidak ada. Bagaimana mengatakan adanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menafikan sifat-sifatnya? Hukum akan mengatakan sesuatu yang dikatakan ada pasti memiliki sifat. Ya. Belum kita kepada dalil syar'i, ya. Hukum akan mengatakan sesuatu yang dikatakan ada pasti memiliki sifat. Ya. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat pasti memiliki sifat. Ya. Kita tahu udara ini ada. Dari mana? Tahu sifatnya. Ya, ada sifatnya. Hmm. Nggak kelihatan. Ya. Pokoknya sesuatu yang dikatakan ada pasti miliki sifat. Kalau di sesuatu yang dikatakan e, tidak miliki sifat berarti sesuatu yang tidak ada. Karena itu sebagian para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah dan mereka mengatakan al-Jahmiyah itu butuh adaman. Ya. Orang Jahmiyah ini menyembah sesuatu yang tidak ada menyembah sesuatu yang tidak ada hakikatnya mereka dalam menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah ma yaquluna uluwan kabira. Ini mereka sampai menentukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus begini harus begini kan lucu ya. Ini. Nasallallahu alaihi wasallam ini mereka. Ini sampai dipahami dengan istidraknya ini jalan-jalan ya bagi syariat bahwa Allah Subhanahu wa taala orang-orang qadariyah ya. Sampai mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya. Ya. Siapa yang beritahu seperti itu? Ya. Ya. Seakan-akan dia lebih tahu apa yang Allah tidak tahu. Ya. Kan seperti itu. Ya. Dia lebih tahu apa yang Allah tidak tahu. Ya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian bisa menyebabkan bid'ah-bid'ah yang seperti ini dan bid'ah bisa sampai kepada kekufuran, kufur kepada syariat. Nah. Maka wahada in kana maqsudun lil bati fa huwa kufrun bisyariati syari wa in kana ghairu maqsud fa huwa dhalalun mubin. Ini. Ini kalau ini yang dimaksudkan oleh mubtadi maka ini bisa kufur kepada syariat dan kufur kepada yang membuat syariat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena maksud maka ini adalah kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian dasar yang keempat secara akal ya. bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, seorang mubtadi dia telah menempatkan dirinya ya, menempati kedudukan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama buat syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala asy-syari' yang telah membuat syariat hmm. dan telah mengharuskan kepada hambanya untuk menunaikan melaksanakan apa yang sesuai dengan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang buat syariat. Sebagaimana Allah mengatakan, ala lahu al-khalq wal amr. Ala lahu al-khalq wal amru. Ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala al-khalq yang menciptakan hanya Allah, al-amr yang memerintahkan juga Allah. Dan amr di sini ada dua, perintah untuk menjalankan atau perintah untuk meninggalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian ini orang mengada-ada dalam perkara agama ini ini kemudian membuat syariat sesuatu yang tidak dituntunkan tidak pernah ada dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya adalah dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita lihat ikhwan fillah jazakumullah bagaimana bid'ah dalam agama ini menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dia telah membuat syariat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini dan kemudian membuka pintu-pintu khilaf. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Man istahsana faqad syara'ah." Siapa yang menganggap baik satu perbuatan yang bukan dari agama ini dia akan sebagai agama, maka sungguh dia telah membuat syariat. Kemudian yang kelimanya, secara akal pandangan akal tercelanya bid'ah ini bahwa mubtadi ini seorang melakukan bid'ahan tiada lain adalah mengikuti kepada hawa nafsunya. Karena apa? Hukum akal mengatakan kalau tidak akal itu tidak mengikuti kepada syariat ya, maka tidak eh, dia tidak akan mengikuti kecuali tinggal dua saja. Kalau dia syariat yang tidak diikuti, imma kepada hawa nafsunya atau syahwatnya ini. Ya. Hawa nafsu dan syahwatnya ini. ini. Dan kita semuanya mengerti bahwasanya ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsunya adalah dhalalun mubin, ya, kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh." Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi'il hawa. Wahai Daud, sungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Fakum bainan nasi bil haq, maka hukumilah di antara manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Maka itu yang akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas. Wala tattabi'il hawa. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu ini dalam mengajak kepada kesesatan. <clears throat> Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Dan orang-orang yang mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah siksaan yang berat dengan apa yang mereka lalaikan dari hari perhitungan. Hmm. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan membatasi hukum di antara dua perkara dan tidak ada yang ketiganya. Ikuti sunnah, ikuti syariat atau kemudian ikuti hawa nafsu. Ya. Ya. Tidak ada yang ketiganya. <clears throat> Jadi ikuti hak atau ikuti hawa. Dan Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Ini. Di surat Kahfi Allah mengatakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbah." Jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya itu tidak ingat kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian dia berbuat kezaliman dan seterusnya kepada Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala wattaba'a hawa. Dan mengikuti hawa nafsunya. Dan ini Allah menjadikan jelas dalam ayat-ayat ini menjadikan perkara yang jelas terbatas pada dua perkara dan tidak ada ketiganya. Ittiba'u dzikr atau ittiba' al-hawa. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Waman awalu mimman hawahu bighairi min Allah." Nah, ini dikatakan, siapakah orang yang paling sesat? Adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan sebagai orang yang paling sesat. Nasallallahu alaihi wasallam Maka ini perhatikan ya ayat-ayat seperti ini adalah sangat jelas dan ini sebagai dasar bagi kita dalam kita memahami perkara-perkara agama ini agar jangan sampai kemudian kita nah ini apa namanya tergelincir dan kemudian kita terjatuh dalam hal-hal yang mahdur yang terlarang dalam dalam e, keadaan kita tidak mengerti kalau itu adalah satu hal yang terlarang. Ini ayat khana Eh, barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah taala mungkin di lain waktu kita lanjutkan kembali uh, dari permasalahan dan ini sekali lagi merupakan taksin yang benar-benar kita kita cermati, kita kita pahami agar uh, dengan senantiasa kita belajar dan belajar uh, khususnya dari masalah-masalah yang dasar pokok seperti ini ini akan menjadikan kita bisa kokoh berdiri di atas kaki kita sendiri ya. dan kita bisa maka ini belajar muassal ya. Yang dasar ya. Dan dari dasar-dasar ini benar-benar menjadi dasar perkara agama kita. Dan ini dalam manhaj. Ya. Bagaimana manhaj kita dalam beragama. Hmm. Dalam melaksanakan dan dalam meninggalkan. Ya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini benar-benar dengan dasar yang syar'i. Bukan lagi karena fulan atau alan. Ya. Apalagi dengan dengan sebab korelasi. Ya. Hukum sekarang banyak yang kemudian terjatuh dalam korelasi. Oh ini karena begini, oh berarti begini, oh, begini. Tidak bisa. Ya. Syariat tidak seperti itu. Ini. Oh kalau tidak begini, oh berarti ini mumayyi. Oh ini berarti tidak bisa. Tidak. Gitu, ya. Ini. Ya. Maka ini ikhwanifidin Allah. Dan contoh-contoh seperti kita lihat dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak kemudian mengumumkan daftar orang-orang munafik yang jelas-jelas mereka adalah ahlul nar. Tidak diumumkan, oh ini daftar hitam mereka. Ini tahdir supaya orang waspada dari dirinya, dari mereka-mereka ini. Kenapa tidak seperti itu? Ya. Ini harus eh, hikmah yang harus nanti kita kita perhatikan. Ya. Kalau makanya kita lihat dan juga kita lihat bagaimana e, perilaku para sahabat. Seorang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika diingatkan seperti itu oleh Hudzaifah bin Yaman tidak model seperti kita. Seakan-akan diri kita adalah orang paling selamat dari ya, kesesatan orang paling selamat dari siapa yang bisa aman dari itu semuanya ya ini yang mengkhawatirkan orang seperti Umar bin Khattab ketika diingatkan oleh oleh Uthaifah bin Yaman belum mengatakan apakah saya masuk dalam daftar itu atau tidak ketakutan kepada dirinya sebelum yang lainnya manakala kita sibuk dengan diri kita sendiri kita akan disibukkan dengan orang lain kita sibuk dengan aib kita sibuk dengan kekurangan kita sibuk dengan kelemahan-kelemahan kita ini sudah tidak akan disibukkan dengan aib orang lain. Ya. Dan ini insya Allah yang akan menjadikan kita lebih kokoh, lebih sabat. Ya. Makanya kita lihat sahabat dan sahabat Um Ibn uh, sahabat Umar Khatmu juga pada kita tahu siapa beliau. Ya. Siapa beliau? beliau ya. Beliaulah pembuka dakwah. Sekian banyak ayat turun karena beliau. Dan dipuji-puji oleh para sahabat dengan keutamaannya persahabatannya dengan Nabi Anis salatu wasallam, pembelaannya kepada Islam, kemudian juga keadilannya dalam memimpin manusia dan diakhiri dengan apa? Syahadah. Meninggal dalam keadaan mati syahid kurang apa sudah? Tapi bagaimana kita lihat keadaannya? Ketika mau meninggal pun juga mengatakan, ketika dipuji-puji dengan itu semuanya, beliau hanya mengatakan waditu anna likafafan. La alayya waladi. Hmm. Saya berharap saya ini impas saja. Ketika disebutkan ketika dalam keadaan perutnya sudah bocor ya, seorang anak muda datang kemudian memberikan ucapan selamat hani'an laka ya amirul mukminin. Selamat untuk amirul mukminin. Menghiburnya, mengingatkan dengan kelebihan-kelebihannya. Sahih laqad sahib Rasulullah Rasulullah fa ahsana sahabatak. Engkau telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persahabatan yang baik. Engkau telah memimpin dan engkau telah berlaku adil dan sekarang wasyahadah. Engkau sekarang mendapatkan mati syahid. Kurang apa lagi kebaikannya? Ini tidak kemudian menjadikan hatinya itu mekar, hatinya kemudian tersanjung dengan itu. Tidak. Tapi mengatakan, Waditu annali kafafan. Ya. Saya berharap, saya itu sudah cukup impas. Saya tidak punya kebaikan dan saya tidak punya keburukan. Sudah sudah cukup, saya sudah cukup beruntung. Seorang Umar bin Khattab ini. Dan ini mestinya bagaimana seorang salafi seperti itu. Ya. Sunni salaf senantiasa takut dengan dirinya. Imam Imam Sunnah Nasir Sunnah Imam Ahmad rahimahullah taala. Kita tahu siapa beliau. Kokohnya dalam membela kepada sunnah. Juga ketika menjelang meninggalnya seperti itu. Ketika terbaring kemudian tiba-tiba beliau kaget dan kemudian tiba-tiba teriak. Di sisinya ada anaknya Abdullah Tiba-tiba beliau teriak, "Laisa ba'd, laisa ba'd, laisa." Belum, belum, belum. Ini. Ini peka. Ya. Jiwanya peka. Belum, belum, belum. Ketika sudah reda, agak tenang, kemudian anaknya berkata, "Ya teh, wahai hendak mengapa kau mengatakan demikian, demikian?" Teriak mengatakan seperti ini. Kata bapaknya mengatakan, "Wahai anakku, saat dia melihat iblis berdiri di ujung kakiku, dan dia mengatakan, najauta engkau telah selamat dariku. Rekomendasi dari iblis, tidak butuh gitu. Ini kita lihat seorang Imam Ahmad rahimahullah taala peka. Hmm. Ini bagaimana iblis mau membuat orang memberikan rekomendasi. Yang dengan itu dia lembutnya dalam menggoda manusia agar hatinya mekar, tersanjung, kemudian hilang keikhlasannya dalam sesaat. Hanya dengan satu kata saja. Najauta minni mekar. Ya, orang kalau gila dengan pujian ya seperti itu. Nasallallahu salam wa nasallallahu thabat wal istiqamah. Ini seorang Imam Ahmad. Peka ketika dengan seperti itu. Saya katakan belum, belum, belum. Saya belum bisa selamat darimu. Sampai nyawa ini lepas dari jasadnya. Maka ini akhwan fitin jazakumullah ini yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Mudah-mudahan dengan mengkaji seperti ini sekali lagi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala sabat. Walistiqamah Al-Thabat walistiqamah dan dimudahkan untuk kita senantiasa mengilmui dan juga beramal dengan amal yang soleh dan kepada Allah Subhanahu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan bimbingan dan taufik kepada kita di atas jalan yang benar. Innahu lidzalikal qadir alaih. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi alamin. Wa jazakumullahu khairan wa wa barakallahu fiikum. eh, mohon ditunjukkan bitah-bitah yang terjadi pada masyarakat kita secara nyata dalam kehidupan sehari-hari supaya kami tidak sampai jatuh ke dalamnya dan bisa menghindar. Ini banyak kalau mudah kita hitung. Ya, yang pertama adalah mestinya kita mempelajari perkara-perkara setiap hari kita lakukan dari cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara mandi yang benar, cara mengurus jenazah yang benar, cara zikir yang benar, cara solawat yang benar. Ini penting untuk kemudian kita pelajari. Hal-hal yang setiap hari kita kerjakan. Ini. Karena dengan kita pelajari yang benar ini, kita akan bisa mengetahui yang salah. Atau kita akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah satu kesalahan. Ya. Walhamdulillah para ulama sudah menjelaskan kepada kita. Dengan hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada kita. solat misalkan. Ya. Kita misalkan dalam solat saja. Bisa kita audit. Banyak orang ketika mau solat apa? Dalam hadis eh, musik salat tahu misalkan. Eh, hadis tentang orang kisahnya orang yang tersalah salatnya. Rasulullah ketika meluruskan kepada orang yang tersalah salat mengatakan eh, <clears throat> fa idza qumta ila salati fakabbir. Ketika engkau hendak salat maka bertakbirlah. Maka kita lihat banyak yang menambah-nambah. Membaca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baca ta'awud, baca bismillah dulu. Ini ya. Kemudian kadang baca muawwidzatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kadang ditambah lagi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. ya. Loh ini kan baik. Ya baik memang. Ayat ini baik, surat ini juga baik, ta'awu juga baik, tapi tentunya ditempatkan pada tempatnya. Ya. Ditempatkan pada tempatnya. Ya. Namanya sandal bagus-bagus ya. Namanya sepatu bagus, pakai sepatu Masya Allah. Tapi kalau pakai sepatu di atas karpet kira-kira seperti ini, bagus enggak? Ya, sama seperti itu. Ya. Kesalahan dalik ini. Ketika namanya sendal ada tempatnya. Ketika taruh di atas bantal kira-kira bagaimana? Ya seperti itu. Ini, ini menempatkan yang bagus tidak pada tempatnya. Ya. Ini. Maka ini diantaranya baru sholatnya. Zikir ini banyak sekali. Bahkan ini bid'ah yang pertama, bid'ah amalia pertama kali muncul dalam Islam, bid'ahnya zikir. Dan bid'ahnya zikir jama'i serta bid'ahnya biji-bijian tasbih. Yang dilakukan oleh mereka siapa? Mereka orang-orang khawarij, cikal bakalnya khawarij. Ya. Disebutkan oleh Imam Darimi dalam sunannya. Ini orang-orang khawarij cikal bakalnya bukan belum waktu itu belum khawarij ya, karena belum khuruj dari hukam. Ya. Tapi cikal bakalnya adalah dari situ. Anak-anak muda disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dari kabar oleh Nabi sebelumnya. Dikatakan sufahaul ahlam hudata wasnan. Anak muda-muda dan punya idealisme tinggi. Ya. Anaknya muda-muda, idealismenya tinggi. Membuat kelompok-kelompok zikir di dalam masjid besar Kufah. Setiap kelompok dipimpin oleh satu pimpinan yang ngomando. Sabbihu mi'ah, tasbih seratus kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kabbiru mi'ah, takbir seratus kali. Allah akbar Allah. Tahallilu mi'ah seperti itu. Hmm. Dengan kerikil-kerikil yang di tangan mereka. Awalnya kerikil. Ya. Ya. Awalnya kerikil. Dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Ini pun juga hatinya sudah mengingkari ini, jangan-jangan ini. Tapi beliau juga Bagus ini contoh teladan yang baik. Ketika melihat kemungkaran, lapor kepada yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Ya. Beliau tidak langsung kemudian menegur mereka. Nah, lapor kepada yang berwajib. Ini kepada waktu itu adalah gubernurnya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Maka datang ke rumahnya, tapi karena menjelang waktu sholat ditunggunya di depan pintu rumahnya. Ketika beliau keluar, disampaikan tentang itu. Kemudian kenapa kau tidak ingkari? Saya menunggu engkau sampai datang. Akhirnya kemudian berdua datang. Melihat kepada apa yang dilakukan oleh anak, -anak muda ini. Langsung ditegurnya. Ma asrahalak. Ma ada. Apa-apaan kalian ini? Ma asrahalakatakum. Betapa cepatnya kerusakan kalian. Adu sayyatikum, Hitung kesalahan kalian saja. Nggak usah hitung tasbih, takbir, seperti itu. Adu sayyatikum. Hitung kesalahan kalian sendiri. Kita lihat orang berzikir, orang bertasbih, orang yang Dikatakan ini awal kebinasaan. Ya, awal dari kebinasaan. Kata Ulil Mas'ud, kalian itu ada dua kemungkinan saja. Ya. Ada dua kemungkinan dan, dan tidak ada yang ketiganya. Yang pertama, kalian merasa dalam satu agama lebih baik dari agamanya para sahabat. Ya. Nah, beliau sebelumnya mengatakan, lihat, kain-kain masih basah, belum kering. Artinya sahabat masih bertebaran. Syariat masih menempel di Para sahabat. Para sahabat masih berkeliaran kibarus sahabat. Itu masih di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini. Belum kering. Kok kalian sudah seperti itu? Ini sudah karena uh, paham benar dengan Nabi Nisabda disabdakan Nabi Anis salatu wasallam. Kalian ada dua kemungkinan saja. Pertama ya adalah kalian merasa berasal dalam satu agama yang lebih baik dari agamanya para sahabat dan ini jelas tidak mungkin. Karena tidak ada satupun sahabat bersama kalian. Au annakum muftatihu babil dhalal atau yang kedua kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Dan yang kedua dari dikir. Nah, kita lihat. Ya. Kerusakan dalam agama ini bukan dari terminal, bukan dari dari masjid. Ya. Dari masjid ini. Maka ini parulah menyebutkan dari kisah ini uh, bid'ah amaliyah ya. Yang pertama dalam Islam ini ada majelis dikir ini, dikir bareng-bareng rame-rame ya. Ini Allah Ta'ala dan kalau mudah mau diaudit ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Dalam mengurus jenazah ini Allah musta'an paling banyak. Bahkan sampai kepada tingkatan kesyirikan. Bukan sekedar maksiat tapi sudah syirik ya. Ini banyak. Tidak sedikit ya. Ini yang diyakini oleh uh, sebagian kaum muslimin. Ini keyakinan-keyakinan syirik ya. Ada yang sampai itu ada apa istilahnya sortanah ya. Ini syirik sudah ya, berkorban untuk kuburan ya. Sebelum tanah apa digali itu ya. bele ayam dulu misalkan ya. Itu hal yang ya, dan ini sangat banyak sekali. Kemudian juga bidahnya dalam walimahan. Ini sangat sangat banyak sekali dari ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ini penting untuk kemudian di, uh, dipahami dengan baik. Allah taala Eh, bagaimana jika waktu sholat berjamaah bersama dengan waktu kuliah? Apakah kita harus izin meninggalkan kelas untuk sholat jamaah terlebih dahulu? Bagaimana jika tidak bisa atau tidak mungkin kan untuk meninggalkan e, kelas tersebut? Ini maka dalam hal ini e, tentunya jika memang e, dalam kampus tersebut misalkan, karena sebagian kampus kadang-kadang kan ada musola sendiri, ada masjidnya sendiri yang kemudian mereka punya jam eh, apa namanya jam eh, tidak ditentukan dengan jam apa jam sholat ya tapi selesai pelajaran baru kemudian sholat berjamaah bareng-bareng maka seperti ini tidak mengapa ya, seperti ini tidak mengapa tidak eh, di awal waktu karena keadaan ya. dan ini eh, pun juga tidak meninggalkan berjamaah tapi kalau kemudian permasalahannya adalah eh, bertepatan dengan waktu sholat dan di ini jika memungkinkan ya. Nah, jika memungkinkan untuk kemudian meninggalkan dan ini insya Allah sangat memungkinkan sekali untuk minta izin. Ini, minta izin sholat maka itu lebih baik. Ini. Baik untuk meminta eh, izin untuk uh, sholat. Ya. Dan ini apalagi kalau dalam kampus tentunya juga ada kebebasan ya. ya ada kebebasan ini insya Allah taala akan diberi kemudahan. Ada kemudahan kaitan dengan pelajaran yang tinggalkan bisa kemudian uh, apa namanya uh, mengambil dari uh, kawannya uh, untuk kemudian kita tidak menggampangkan terkait dengan masalah sholat berjamaah ini ya. ini ini wallahu taala Nah, sholat berjamaah ini satu hal yang nah, sekali lagi masalah sholat merupakan barometer. Ya. Sholat itu merupakan barometer dari perbuatan kita. Kalau sholat itu kita perhatikan, yang lain akan lebih kita perhatikan. Ya. Tapi kalau sholat sudah kita sia-siakan, maka hawa nafsu yang akan mengikuti kepada kita. Ya, ini jelas nas dari Al-Qur'an mengatakan, "Faqala min ba'dihim khalfun adha'us salat." Ketika adha'us salat, ketika salat itu disia-siakan berikutnya adalah wattaba'us syahawat. Akan mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana akibatnya? Fasaufa yalqauna ghayya. Kesesatan yang akan didapatkannya. Nasallallahu alaihi Nabi ini Salat merupakan barometer seseorang kalau kita perhatikan insyaallah sunnah yang lain akan kita lebih perhatian. Ini Allah taala. Bagaimana sikap kita terhadap yang sudah tidak mau mendatangi kajian kita? Ya biasa saja. Kita juga nggak bisa memaksakan kok. Mau alhamdulillah, enggak juga urusan dia. Ya. Biaran aja kita nggak usah galau ya. <laughs> nggak usah galau, kita nggak usah kemudian merasa kecewa. Ya. Yang butuh adalah kita sendiri. Ya. Ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngaji bukan karena uh, digaji yang harus tanda tangan kemudian pengakuan dan sebagainya bukan ya. kita taklim mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam mendapatkan keberkahan dari majelis itu sendiri menambah ketenangan hati kita bukan menambah kemerungsungnya hati kita ini memberikan semangat untuk kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah dan juga menambah saudara-saudara kita bukan mencari musuh bukan juga untuk Alhamdulillah enggak juga biarkan saja kita nggak usah terlalu kalau bisa kita ingatkan ya kita ingatkan kalau tidak sudah ya ini kita tidak ada apa namanya tidak ada paksaan ya. kan ini ya. apakah kita juga tidak perlu mendatangi kajian mereka ya kalau memang di mana perlu mendatangi datang kalau kiran sekiranya itu eh, istilahnya apa namanya eh, bisa dan kemudian tidak menjadikan sebab ya kerusakan hatinya maka tidak ada masalah kalau itu dalam majelis ilmu. Tapi kalau itu dalam majelis ghibah dan semisalnya, ya antum sendiri bisa memahami sendirilah. Ya. Nanti antum sendiri bisa memahami itu sendiri. Ya. Saya juga tidak mengatakan tidak atau apa. Nanti saya mendekatkannya doktrin. Ya. Antum sendiri tahu. Ya. ya. Tidak usah kemudian. Ya kalau memang ini artinya kita beragama. Ya. Merdeka ya. <laughs> Tidak ada paksaan mau ngaji alhamdulillah karena ngaji kembali sekali lagi kembalinya kepada kita ya. Itu yang bisa memberikan manfaat kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya itulah yang menambah keimanan kita. Ya, ini yang senantiasa kita kita jaga dengan ngaji adalah untuk itu. Bukan kemudian dengan kita ngaji dengan dia kemudian malah semakin menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari ukhuwah, menjadikan menjadikan kita bahwa syahna, ya, kebencian, La haula wala quwata nasallallahu salaman afiyahnya. Eh, bagaimana kalau kita punya rumah atau toko mau di mau dikontrak koperasi simpan pinjam? Kalau mau ya jangan maulah ya. Kalau baru mau ini jangan mau ya. Ini karena urusannya dengan katanya riba ya. Maka kita jangan ta'awun. Kita khawatir saja masuk dalam ta'awun ini ya. Ta'awun al-ithm. Ya. Dan riba bukan masalah ringan ya. Riba bukan masalah yang ringan termasuk kita. E, kalau kita tahu ya bahwasanya itu adalah dikontrak untuk itu. Ya. Kalau itu di luar pengetahuan kita yang ternyata untuk itu, ah itu di luar di luar sepengetahuan kita. Kalau kalau kita tahu untuk itu, ya jangan mau. Wah oh, ini baru mau ya, jangan mau saja. Ya. Hmm. Ya, kalau di, e, dia cari tempat yang lain, ya itu sebatas yang bisa kita lakukan. Ya, asal jangan kita tahu dengan mereka. Kalau kemudian dengan yang lainnya, itu sebatas yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian kita ingatkan bisa mereka untuk jangan seperti itu, melakukan riba, nah, maka itu bukan urusan kita dan bukan tanggung jawab kita. Nah, ini Allah Ta'ala Bagaimana hukumnya makanan atau upah dari keluarga mayit bagi penggali kubur? Ini tidak ada masalah kalau memang apa namanya he, eh, juga hasil dari jeripayahnya. Ya. Tapi kalau kemudian uh, apa mimba bita'awun untuk menolong membantu kalau di kampung biasanya kan seperti itu ya tapi kalau di kota kan memang bayar ya di kota malah mesti bayar bahkan tarifnya tinggi ya. kalau sekedar dia ya mungkin insya Allah eh, tidak ada masalah ya ini tapi kalau kemudian kita mau membantu mereka maka itu lebih baik juga meringankan beban bagi yang uh, ditinggal mati ini juga insya termasuk yang tidak mengapa ini. Dan kemudian makanan yang dianukan ke kuburan ini bukan bukan makanan makan karena uh, ini berbeda dengan makanan yang di rumah ya. Uh, dan lebih baiknya ada baiknya memang uh, kalau kemudian makanan itu adalah bukan dari yang uh, yang apa namanya me, ditinggal ini ya. Jadi yang yang yang sedang terkena apa uh, musibah ini tapi ada baiknya kemudian yang membuat ya, adalah tetangganya atau saudaranya yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada e, keluarganya Ja'farnya untuk kemudian buat makanan, yakni e, kepada keluarganya Ja'far Abdul Muthalib yang meninggal ini. Ini, ini orang lain yang diperintahkan untuk membuatnya. Ini kalau bisa seperti itu tuh lebih baik. Ini Allah taala alam uh, ini apakah hukum seorang yang berburu burung atau menembak burung hewan seperti tupai hanya sarana untuk meluangkan hati kalau sekedar hobi oh, jangan ya. jangan ini ya ini dolim namanya ya ini jangan tapi kalau itu adalah karena kebutuhan ya kebutuhan maka tidak mengapa ya ini berburu-buruan pada asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan tapi kalau kemudian sudah diburu, dibuang begitu saja, kan? hanya sekadar hobi saja ini ya, jangan. Ya. Jangan ini. Pelampiaskan hobi saja ini. Ya, Ustaz, uh, aku pernah meminjamkan barang, meminjamkan barang kepada seseorang yang barang itu bermanfaat untuk dirinya, tapi dia murtad dan niatnya niat saya ketika saya meminjamkan barang untuknya supaya kembali pada cahaya Islam. Namun sampai saat ini ia tetap kafir. Ya, lalu barang tersebut mau uh, aku ambil lagi, bolehkah? Ya, haknya untuk mengambil. Ya. Oh, dia meminjamkan adalah haknya untuk mengambil. Mau kafir, mau dia muslim adalah haknya untuk kemudian dia, oh, dia yang punya barang. Ya. Ini, ini haknya untuk kemudian e, untuk mengambil adalah haknya. Ini, apalagi kalau kemudian e, dalam pengambilannya ini adalah dalam rangka e, untuk memberikan tambih ya, agar dia mungkin lebih e, teringat dengan perkara agamanya, maka mungkin lebih baik. Ya. Atau kalau kemudian barang itu yang juga e, yang dipinjamkan itu adalah sesuatu yang mungkin membantu kepada kekufurannya, maka ini maka lebih baik untuk kemudian akan di, diambil lagi, ini. diambil lagi ini. Maka pada asalnya e, untuk kemudian mengambil barangnya adalah haknya bagi yang dia meminjamkannya. Ya. Ini mau diambil mau diberikan pun juga haknya. Karena memberikan pada orang kafir pun juga Rasulullah juga memberi hadiah kepada orang kafir. Ya. Kadang yang seperti itu. Namun e, tentunya kembalinya kepada mau diambil adalah haknya ini dan kemudian kalau itu adalah e, dengan diambilnya itu akan lebih baik maka itu bahkan lebih baik untuk di, diambil.